Allah telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut digolongkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjadi dua golongan yaitu nikmatun mutlaqah dan nikmatun muqayyadah. Nikmatun mutlaqah adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang tidak akan berhenti. Nikmat yang dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun nikmat muqayyadah adalah nikmat yang terputus. Nikmat yang mempunyai kesudahan yaitu nikmat-nikmat yang bersifat duniawi. Dan tentunya yang menjadi tujuan dan harapan setiap muslim adalah bagaimana dia bisa mendapatkan nikmat mutlakah nikmat yang tidak akan ada kesudahannya baik di dunia maupun di akhirat yang tidak lain ikhwanifillah nikmat tersebut berupa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk berislam. Karena dengan Islam ini seorang akan keluar dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yamtahi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan sungguh kerugian di akhirat adalah kerugian yang tidak akan mungkin bisa untuk seseorang memperbaikinya. Dan inilah kerugian yang hakiki Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Kapan? Kapan kerugian tersebut? Apakah di dunia atau di tempat yang lain? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah kerugian pada hari kiamat kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya ala dzalika huwal khusranul mubin ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah kerugian yang nyata jadi inilah kerugian yang nyata yaitu kerugian di negeri akhirat yang kuncinya seseorang untuk bisa keluar dari kerugian tersebut adalah dengan berislam. Oleh karena itulah ketika seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berislam, hendaknya bersyukur atas nikmat yang begitu agung. Nikmat yang dengannya dia terbebas dari kekekalan di dalam neraka. Jika kita ingin mengetahui betapa besar nilai nikmat tersebut, ikhwanifillah, maka lihatlah hadis yang datang dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim dibandingkan dengan orang-orang musyrik kecuali seperti sehelai rambut yang putih di antara sekian banyak rambut-rambut seekor sapi yang berwarna hitam. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang Sedikitnya seorang yang berislam dibandingkan orang-orang yang mensyirikkan Allah, dibandingkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya seperti sehelai rambut dibandingkan sekian banyak rambut-rambut yang ada pada seekor sapi. Berapa ribu, berapa puluh ribu rambut-rambut yang ada pada seekor sapi dan perbandingannya seorang muslim dibandingkan orang-orang kafir seperti sehelai dibandingkan helian helaian rambut yang ada pada seekor sapi. Dan sungguh ketika Allah memilih kita untuk berislam, ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita semua menjaganya. Terlebih lagi ikhwanillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak kaum muslimin untuk kita mengenal as-sunnah mengenal manhaj yang sahih, mengenal jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Ini adalah nikmat yang lebih besar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang perpecahan umat. Iftarakatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah kulluha fil nari illa wahidah. وافترقت النصارى على تنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa wahidah telah terpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan semuanya di neraka kecuali satu golongan saja kemudian telah terpecah belah Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan Semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat Dan akan terpecah belah umatku ini Menjadi 73 golongan Semuanya berada di neraka kecuali satu golongan saja Tentunya seorang muslim Bertanya-tanya siapa golongan yang selamat ini Demikian pula sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan orang terdepan dalam masalah kebaikan. Orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan keselamatan tidak akan luput dari yang demikian ini. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab al-jamaah. Mereka yang selamat ini adalah al-jamaah. Yang mana al-jamaah ini disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan riwayat yang sahih sampai beliau bahwasanya beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak bahwasanya al-jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang selamat adalah apa-apa yang sesuai dengan al-haq walaupun engkau bersendirian. Dan tentunya kesesuaian seorang dengan al-haq apabila dia berjalan di atas Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman yang sahih. Tayyib ikhwani fillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua untuk bisa mengenal manhaj yang sahih ini, mengenal kebenaran, maka hendaknya kita mensyukurinya Ketika Allah pilih kita dari sekian banyak kaum muslimin untuk mengenal sunnah. Oleh karena itulah para salaf radhiyallahu anhum mereka sangat bersyukur atas besarnya nikmat yang diberikan berupa nikmat mutlakah ini. Nikmatul Islam nikmatul nikmatus sunnah. Oleh karena itulah seorang salaf mengatakan, "Ma adri ayyu ni'mataini afdalu alayya?" أن هداني Allah للإسلام Islam أن يعافيني من هذه الأهواء aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang lebih besar bagiku ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk berislam ataukah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini dari hawa-hawa nafsu yang menyimpangkan manusia sehingga mereka meninggalkan sunnah. Oleh karena itulah hendaknya kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya bidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu hendaknya kalian berbahagia. Berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan ini. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemudahan untuk talabul ilmu. Allah pilih mereka-mereka dari sekian banyak ahlu sunnah wal jamaah yang tentunya dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain mereka itu sedikit dari yang sedikit ini dipilih lagi yang sedikit untuk mereka duduk dalam bulan, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tentunya nikmat yang lebih besar, nikmat yang agung yang hendaknya kita semua menjaganya, mensyukurinya. Karena ikhwanifillah tidaklah hilang suatu nikmat kecuali atas perbuatan kita sendiri. Ini yang hendaknya kita ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tidak akan hilang, tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebab perlakuan diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubahnya dengan diri-diri mereka sendiri. Ayat ini jelas ikhwani Hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba tidak lain dikarenakan sebab diri-dirinya sendiri. Dosa-dosa yang dia lakukan. Kemaksiatan yang dia terjang. Kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan Tentunya itu merupakan sebab utama hilangnya nikmat. Oleh karena itulah apabila seorang menginginkan nikmat yang ada pada dirinya senantiasa tetap dan terus bertambah, hendaknya menjaga dengan bersyukur dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang juga hendaknya kita senantiasa menjaga, mensyukurinya dan berusaha untuk terus menerus berada di atasnya adalah talabul ilmu. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada hari-hari yang lalu, insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan tafsir yang telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu pembacaan tafsir juz amma dan alhamdulillah telah kita selesaikan dan insya Allah kita akan memulai dari awal dari Al-Fatihah yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga kita bisa menyelesaikan pembacaan tafsir Al-Qur'an yang ilmu tafsir ini ikhwanillah adalah ilmu ghayah karena ilmu dalam agama ini terbagi menjadi dua ilmu wasail dan ilmu ghayah ilmu yang bersifat wasail sebagai pengantar, sebagai sarana. Ini adalah ilmu yang akan mengantarkan kepada tujuan yang tidak lain tujuan tersebut adalah ilmu ghayah. Dan ilmu tujuan ini diantaranya adalah pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim terlebih lagi talibul ilm hendaknya bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatiannya dalam pelajaran ini. Karena yang sedang kita pelajari adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah datang darinya kebatilan. La yatihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Tidak datang kebatilan sedikit pun darinya. Demikianlah Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali akan kita mentadaburinya. Tidaklah Al-Qur'an ikhwanillah diturunkan hanya sekedar untuk dibaca dilantunkan tidak kan tadi inti dari tujuan diturunnya ke Al-Quran adalah agar kita semua mengambil hidayah darinya mengambil petunjuk-petunjuk yang ada padanya kemudian mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya apabila itu berupa perintah kita laksanakan apabila itu berupa larangan kita tinggalkan apabila itu berupa Berita-berita maka kita benarkan. Demikianlah keadaan seorang muslim. Dan tentunya untuk mengetahui semua itu butuh seorang mempelajarinya. Butuh seorang mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah kalian mentadaburi Al-Qur'an? ataukah dalam hati-hati itu ada kunci-kunci sehingga seorang terjauhkan dari memahami Al-Quran, mentadaburinya, mengetahui maknanya, kemudian mengamalkannya dalam wujud perbuatan dia sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." kitab yang kami turunkan kepadanya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak dalam ayat ini kitab tersebut disifati dengan mubarak penuh dengan berkah untuk apa lihat dan baru ayat ini agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya kara ulul albab dan agar orang-orang yang mempunyai akal pikiran jernih mengambil pelajaran mengambil peringatan-peringatan yang ada di dalamnya. Dan tentunya pengambilan pelajaran, pentadaburan ayat-ayat Al-Quran, seorang tidak akan mencapainya dengan sempurna kecuali dengan memahami makna dan tafsirnya. Karena itulah ilmu tafsir merupakan ilmu ghayah, tujuan. Ya. Tidaklah bahasa Arab, kemudian ilmu usul tafsir, ilmu syarah ilmu nahwu, dipelajari kecuali untuk mengantarkan seorang agar bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan tafsir yang kita pilih untuk pelajaran kita adalah tafsir yang dikarang oleh Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang diberi judul dengan Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamin mannan Kemudahan dari Al-Karim Ar-Rahman dalam pentafsiran kalam Al-Mannan yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih tafsir ini ikhwan fillah dikarenakan keunggulannya di antara tafsir-tafsir yang lain dan dikarenakan kesesuaian tafsir tersebut dengan keadaan kita. Keadaan kita yang masih di awal-awal permulaan dalam belajar. Karena tentunya seorang belajar diawali dari yang mudah, diawali dari yang ringkas, diawali dari yang simpel, kemudian masuk kepada perkara-perkara yang rumit, yang lebih luas dan melebar. Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ketika memberikan mungkin timah untuk tafsir ini memberikan perkataan yang sangat bagus yang pantas untuk kita baca agar kita lebih semangat lagi dalam mempelajari kitab tafsir ini Beliau mengatakan setelah membaca hamdalah kemudian membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata rahimahullah taala amma ba'd fa inna tafsir syekhina Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala al-musamma taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalamin Mannan min ahsanit tafasir Sungguhnya tafsir Syekh kami Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang diberi judul dengan Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan termasuk di antara tafsir-tafsir terbagus kenapa? tentunya seorang memberikan penilaian terbagus butuh alasan kemudian beliau mengatakan haitsu kana lahu mizatun katsirah dikarenakan ada padanya keunggulan-keunggulan yang banyak. Minha suhulatul ibarati wa wuduhiha haitsu yafhamu yafhamuha ar-rasikhu fil ilmi wa man duna. Mudahnya ibarah, mudahnya susunan bahasa yang disampaikan oleh beliau dan kejelasan susunan bahasa tersebut. Dari sisi bahwasanya bahasa yang beliau sampaikan dalam tafsir beliau ini bisa dipahami oleh seorang yang mempunyai ilmu yang mantap maupun seorang yang berada di bawah mereka dari sisi keilmuan. Dan tentunya ini yang kita inginkan. Karena ilmu kita masih di permulaan talabul ilmu. Butuh di sana tafsir yang mudah untuk dipahami. Dan ternyata ini salah satu keunggulan tafsir As-Sa'di. Wa minha tajannubul hashmi wa tadwini allati la fa'idata minhu illa idha'ata waqtil qari wa tabalbuli fikri. Di antaranya adalah jauhnya tafsir ini dari perkataan-perkataan yang bertele-tele keterangan-keterangan yang bertele-tele yang tidak ada faidah darinya kecuali ya menghilangkan waktu, menyanyiakan waktu orang yang membacanya. Serta menjadikan pemikiran ini menjadi ruwet. Dikarenakan panjangnya dan banyaknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak dibutuhkan di sana. Waminha dan keunggulan yang lain tajannubu dzikril khilaf illa an yakuna al-khilafu qawiyan tanul hajata ila dzikrih menjauhi penyebutan perselisihan yang terjadi dalam penafsiran kecuali apabila khilaf yang terjadi itu khilaf yang kuat yang kita butuh untuk mengetahuinya wa hadhihi mizatun muhimmatun binisbah lil qari hatta yathbuta fahmuhu ala syai'in wahid dan ini merupakan keunggulan yang penting yang dibutuhkan oleh seorang yang membaca. Sehingga pemahamannya itu menjadi kokoh. Karena kalau dia mendapatkan suatu penafsiran yang rojih terlebih dahulu sebelum masuk pada perselisihan-perselisihan, dia sudah memegang satu penafsiran. Sehingga pemahamannya, pemahamannya menjadi kokoh. Berbeda kalau sejak awal belajar sudah banyak sekali perselisihan-perselisihan yang disampaikan sehingga tidak tahu mana yang rojih, mana yang kuat. Akhirnya inti dari belajar tafsir menjadi buyar, tidak tercapai. Wa minha as-sayru ala manhajis salaf fi ayat sifat fala tahrif wala ta'wila yukhalifu muradallahi bi kalamihi fahuwa umdatun fi taqriril aqidah. Dan diantara keunggulannya dan ini merupakan perkara yang tentunya sebab utama kita memilih tafsir yaitu berjalannya beliau dalam tafsirnya ini di atas manhaj salaf dalam menafsirkan ayat-ayat sifat. Karena banyak sekali ikhwani fillah tafsir-tafsir yang ada ketika menafsirkan ayat sifat mereka mentahrif, mereka mentakwil. Yang ini merupakan penyimpangan dari manhaj salaf. Sedangkan tafsir ini fala tahrifa wala ta'wil tidak ada pentahrifan yaitu menyimpangkan makna ayat kepada makna yang lain yang tidak diinginkan wala takwil tidak pula mentakwilkan memaknakan selain yang diinginkan dalam ayat yukharifu muradallahi bikalami yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan kalamnya bahwa umdatun fi dan akidah dan kitab ini ya, merupakan sumber ya patokan merupakan landasan dalam menetapkan akidah ahlu sunnati wal jamaah dikarenakan memaknakan ayat-ayat dalam permasalahan asma wa sifat sesuai dengan manhaj salafun salih rahimahumullah ta'ala ajma'in Wa minha dikkatul istimbat fima tadullu alaihi al-ayat min al-fawaid wal ahkam wal hikam. Telitinya dalam mengambil hukum, mengambil faidah yang dikandung dalam suatu ayat. Baik itu berupa faidah-faidah maupun berupa hukum-hukum serta hikmah-hikmah. Dan ini akan kita lihat nanti ketika kita telah masuk dalam kitab tafsir ini. Sebagaimana beliau jelaskan dalam ayat wudhu dalam surat Al-Maidah. Pada satu ayat beliau telah mengambil istimbat 50 hukum. Demikian pula dalam kisah Dawud alaihi salam dan kisah Sulaiman dalam surat Sad beliau juga mengambil istimbat-istimbat yang sangat bagus. Dan di antara keunggulannya yang lain, annahu kitabu tafsirin wa tarbiyatin alal akhlaqil fadilah. Merupakan kitab tafsir dan juga kitab yang membimbing seseorang untuk mencapai akhlak yang utama. Jadi selain menafsirkan ayat, menjelaskan makna ayat, tapi belum memberikan wajangan-wajangan dan nasihat-nasihat, yang akan mengantarkan seorang yang belajar tafsir ini untuk bisa mencapai akhlak yang utama. Sebagaimana beliau jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf, "Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah pemaafan dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Pada ayat ini beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus bimbingan kepada para pembaca yang mempelajari kitab ini untuk bisa mencapai akhlak yang mulia. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin yang tentunya beliau tidaklah menyebutkan hal-hal yang merupakan keunggulan kitab ini kecuali setelah beliau menelitinya karena dia seorang alim yang telah paham dalam masalah tafsir, masalah usul, masalah fikhiyah, masalah akidah Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dengan harapan ya kita mempelajari kitab ini bisa mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut dan bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan setiap orang yang belajar tafsir memahami makna kalam Allah mentadaburinya kemudian mengamalkan apa yang menjadi kandungan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib ya ini sebagai pembuka untuk pelajaran tafsir kita. insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit tentang biografi singkat dari pengarang. Dikarenakan seorang talibul ilmu hendaknya mengetahui juga siapa yang mengarang kita Apabila dia seorang alim salafi, dia mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau mengalami tantangan, bagaimana beliau menuntut ilmu dan seterusnya sehingga mencapai derajat keimamahan. Yang tentunya hal tersebut bukan perkara yang mudah. Dan perlu diketahui bahwa fillah, kitab tafsir As-Sa'di ini dikarang oleh Imam As-Sa'di dalam umur beliau masih 30-an, 30 tahunan baru mencapai umur 40 tahun. Dan seorang yang melihat kitab Tafsir ini, membacanya dari awal sampai akhir, akan menyangka bahwasanya orang yang mengarang kitab ini sudah berubah semua rambutnya. Karena lafat-lafat yang begitu tertata dan penarikan hukum yang begitu dalam. Dan kehati-hatian beliau dalam menggunakan ibarat terutama dalam masalah asma wa yang hal menunjukkan tentang kekokohan ilmu beliau. Dan memang ikhwanifillah, Imam As-Sa'di seorang ulama yang kokoh dalam akidah, kokoh dalam usul fiqh. Sehingga kitab-kitab beliau dalam usul fiqh banyak dikaji oleh orang-orang yang mempelajari usul fiqh. Demikian pula tarjihat beliau dalam masalah fikhiyah. Karena tentunya seorang yang kokoh dalam masalah usul, pentarjihan dalam masalah fiqh mesti dia akan dibangun di atas usul yang kokoh tadi.